Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa mawalah wa ba'du Qala ibnu Abdul Bar warwaina min wujuhi an Umar bin Al-Khattab annahu kharaja wa ma'ahu nas famarra ajuzin, pas tawqafathu fawaqafa laha faja'ala yuhaddisuha wa tuhaddisuhu faqala lahu rajulun ya amirul mu'minin hasibtun nasa ala hazihil ajus qala wailak tadari man hazihi hazihi imra'atun sami Allahu syaqwaha min fawqi sab'a samawat wa zakarul haditha طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd para hadirin sekalian kita akan lanjutkan membaca kitab Ijtima'ul Juyushil Islamiyah yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah tentang kesepakatan seluruh kaum muslimin dari zaman ke zaman, masa ke masa tentang bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya. Kita telah sampai kepada perkataan para sahabat-sahabat Nabi tentang Allah di atas dan kita telah bacakan di antaranya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah yang berkata tentang khawlah. Khawlah adalah seorang wanita yang pernah mengadukan nasibnya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika suaminya menziharnya. Ya. Dan ini telah kita baca kemarin ketika perempuan ini memberhentikan Umar radhiyallahu tabaraka anhu maka ketika itu orang bertanya, kenapa engkau mau berhenti dengan disebabkan dekan, ya, disebabkan dengan seorang perempuan yang berhentikanmu? Ya karena seorang wanita memberhentikan Umar dan bertanya kepada Umar. Kata Umar, kau tahukah siapa perempuan ini? Dialah perempuan ya yang Allah mendengar aduannya dari atas tujuh lapis langit. Ini majhul syahid dan Allah telah menyebutkan kisah ini dalam surat Al-Mujadalah. Allah berfirman, "Qad sami Allahu qawlan tujadiluka fi zawjiha." Allah telah mendengar perkataan seorang perempuan yang mengeluhkan kepadamu tentang suaminya. Wa tashtaki ilallah dan dan dia mengadukan nasibnya kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguh Allah mendengar perbincangan kalian berdua. Jadi Kata Umar, bagaimana aku tidak berhenti terhadap seorang perempuan yang Allah saja pun mendengarkan pengaduannya. Apalagi aku adalah manusia. Ini menunjukkan keutamaan Khawlah bintu ya Tha'labah di mana Allah Subhanahu wa taala mendengarkan pengaduannya dan wajah syahid di sini menunjukkan bahwasanya Allah Jalla wa ala di atas. Ini telah kita sebutkan. Kemudian perkataan Abdullah bin Rawaha pun telah kita sebutkan. Abdullah bin Rawaha suatu ketika tatkala istri sedang tidak di rumah mencampuri budaknya. Akhirnya istrinya merasa curiga dan istrinya ia meminta agar dia itu bersumpah dengan membacakan Al-Qur'an Al-Karim perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Abdullah bin Rawaha tidak membaca Quran tapi dia membacakan bait-bait syair untuk menangkan istrinya ya padahal bacanya adalah syair di antara isi syairnya adalah syaitu bi anna wa'dallahi haqqun wa anna an-nara mathwal kafirin aku bersaksi janji Allah adalah benar dan neraka adalah tempat bagi orang-orang yang kafir wa annal 'arsya fawqal ma'i tafin sungguh arsy itu di atas air bersemai wa fawqal 'arsy rabbul alamin dan di atas arsy ada Allah rabbul alamin wa tahmiluhu malaikatun shidadu malaikat-malaikat yang kuat telah membawa aras tersebut malaikatul ilahi masumina merekalah malaikat-malaikat Tuhan yang memiliki ya kekhususan bentuk tertentu faqalat maka berkatalah ketika itu isinya amantu billah aku beriman kepada Allah wa kadzabtu wa kadzabtu aini aku dustakan mataku yang melihat engkau membawa dia ke rumah ini wa kanat la tahfazul Quran karena istri Abdullah bin Rawahat tidaklah menghafalkan Quran. Asyahid di sini bahwasanya Abdullah bin Rawaha menunjukkan bahwasanya Allah di atas aras. Kemudian kita juga telah membacakan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabaraka anhu. Ya, yang menjelaskan bahwasanya antara langit dunia dan langit berikutnya perjalanan 500 tahun. Antara satu langit dengan langit berikutnya juga perjalanan 500 tahun. Ya antara langit yang ketujuh dan antara kursi perjalanan seperti itu pula ya dan kursi dalam bahasa Arab tempat seorang raja meletakkan kakinya dan antara kursi dengan air perjalanan itu pula di atas air itu arsy ya dan Allah Jalla wa di atas arsy dan dia mengetahui apapun yang kalian lakukan ini perkataan Mas'ud dan ini telah kita baca ya Kemudian kita telah baca pula perkataan Ibnu Mas'ud lainnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki baginya siang dan malam. Laisa Inna rabbikum mailun wal nahar. Karena semuanya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tidak ada bagi Allah siang maupun malam. Ya, wa nuru as-samawati min nuri wajhihi. Cahaya yang terdapat di langit dunia adalah bagian daripada cahaya wajahnya وإن مقدار كل يوم من أيامكم عند الله 12 ساعة ya. Sesungguhnya hitungan hari dari hari-hari kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 waktu. Fata'rudu fatu'radu alaihi a'malukum. Dibawakanlah kepada Allah, dihadapkan kepada Allah amalan-amalan kalian bil amsi awal nahar amalan yang kita lakukan kemarin dihadapkan kepada Allah tabaraka taala di awal siang awil yaum fayanzuru fiha thalatha sa'an maka Allah melihat dalam tiga waktu fayattali'u minha ala ba'di ma yakrah Allah menyaksikan melihat apa-apa yang tak disukainya daripada amalan manusia fa yughdibuhu dhalik maka Allah Subhanahu wa taala marah fa awwalu man ya'lamu bi ghadabihi alladhina yahmiluna al-'arsy tatkala Allah marah yang pertama kali mengetahui kemurkaannya adalah malaikat-malaikat yang membawa arash wa yajidunahu yathqulu alaihim mereka merasakan aras berat bagi mereka fayusabbihu alladhina yahmilul arsha wa suradaq wa suradiqatul arsh maka malaikat-malaikat yang membawa arash serta yang mengelilingi aras bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala wal malaikatul muqarrabun wa sairul malaikah Demikian juga seluruh malaikat-malaikat yang memiliki kedudukan yang dekat kepada Allah dan seluruh malaikat. Wa yanfukhu Jibril fil qarni fala yabqa fi fala yabqa syai'un illa sami'ahu illa tsaqalain. Maka Jibril pun ya meniupkan sangkakala maka tak ada makhluk apapun kecuali mendengarnya kecuali dua jenis makhluk al-ins wal jin manusia dan jin yang tak mendengarnya Fayusabbihunahu thalatha sa'atin Maka seluruhnya bertasbih muji Allah dalam tiga waktu Hatta yamtali ar-Rahman rahmah Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dipenuhi dengan rahmatnya Fatilka situ sa'at Seluruhnya adalah enam waktu atau enam masa Thumma yu'ta bima fil arham Kemudian dibawakanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang akan dibentuk dalam setiap rahim Baik rahim manusia maupun binatang dan seterusnya fayanzur fiha thalatha sa'at maka Allah melihat dalam tiga waktu fayasawwirukum fil arhami kayfa yasha kemudian dia pun mulai membentuk kalian dalam rahim-rahim ibu kalian sebagaimana dia kehendaki la ilaha illahul azizul hakim tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali dialah Allah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana Fatilka tis'u sa'at semuanya menjadi sembilan masa, sembilan waktu. Thumma yanzuru fi arzaqil khalqi kullihim thalatha sa'at. Kemudian Allah menilik, melihat rezeki-rezeki yang akan dia sebarkan, tebarkan kepada makhluknya dalam tiga waktu pula. Fayabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Maka dia bentangkan rezeki, dia luaskan rezeki kepada siapa dia kendaki dan dia sempitkan kepada siapa yang dia kendaki innahu bikulli syai'in alim sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang Maha mengetahui atas segala sesuatu thumma qara'ah kemudian Abdullah Mas'ud membaca kullu yawmin huwa fi sya'an setiap hari Allah tabaraka taala dalam satu pekerjaan Allah tak pernah lelah tak pernah berhenti tetap sentiasa ada pekerjaan Allah Subhanahu wa taala dilakukan ثم قال عبد الله هذا من شأنكم وشأن ربكم تبارك وتعالى beginilah kondisi kalian dan kondisi Tuhan kalian Allah Jalla wa ala Tuhan yang maha berkah lagi Tuhan maha tinggi kemudian hal semacam ini juga diriwayatkan dalam riwayat berikutnya kita pindah kepada perkataan Abdullah bin Abbas Iqra Qaulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Abbas qaulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum بعد ذلك نعم قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة من حديث سعيد بن الجبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله فإن بين السماوات السبع إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك قول عبد بن عباس رضي الله عنهما ديك Jika tadi perkataan Abdullah bin Mas'ud Inilah perkataan Ibn Abbas. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menyebutkan dalam kitab sunnah dari hadis Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu bahwasanya ya Sa'id bin Jubair berkata tafakkaru fi kulli syai'in kalian silahkan berpikir tentang segala sesuatu wala tafakkaru fi dzatillah tapi janganlah kalian berpikir tentang Allah. Hadis ini adalah hadis ah, perkataan adalah perkataan Abdullah bin Abbas diriwayatkan oleh yang Sa'id bin Jubair. Berkata Ibnu Abbas, pikirkanlah segala sesuatu, tapi jangan pikirkan tentang zat Allah. Fa inna baina samawati sab'i ila kursiyyihi sab'ata alab. Nah, sesungguhnya antara langit yang tujuh lapis dan kursi Allah Subhanahu wa taala ada sab'ata alafin nur ada 7000 cahaya wa huwa dan Allah di atas itu semua. Naam. Wa fi musnadil Hasan bin Sufyan wa kitab Utsman bin Sa'id ad-Darimi min hadis Abdullah bin Ubay Mulaikati annahu haddatsahu Zakwana qala istazana ibnu Abbas radhiyallahu anhu ala Aisyata radhiyallahu anha wa hiya tamutu faqala laha kuntu uhibbu nisa'an nabi ahabba kunti ahabba kunti ahabba nisa'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu illa tiban tayyiban illa tayyiban wa anzalallahu bara'ataka min fawqi sab'a samawat jaa bihal jaa bihar ruhul amin fa asbaha laisa fa asbaha laisa masjidu min masajidillah yuzkaru fihi yuzkaru fihi illa wahia tutsla fihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dalam Musnad Al-Hasan bin Sufyan dan kitab Uthman bin Sa'id Ad-Darimi dari hadis Abdullah bin Abi Mulaikah bahwasanya dia pernah diberitakan oleh Taqwan dia berkata ista'adzana Ibnu Abbas Abdullah ya eh, Zakwan Zakwan pernah menceritakan kepada Ibnu Abi Mulaikah bahwasanya Ibnu Abbas pernah masuk menemui Aisyah radhiyallahu tabaraka anha dalam kondisi Aisyah sekarat mau meninggal. Wahia tamut, maksudnya dia dalam kondisi sekarat akan meninggal. Faqala laha, maka datanglah Abdullah bin Abbas menghibur ibunda kita. Dia berkata, "Kunti ahabba nisa'in Nabi." Engkaulah wanita yang paling dicintai oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun Rasulullah SAW Yuhibbu illa tayiban Dan takkan mungkin Nabi mencintai Kecuali sesuatu yang baik Dan engkau adalah orang yang baik Wa anzalallahu bara'ataki Min fauqi sab'i samawat Dan dia Allah telah menurunkan Dari atas langit ketujuh Tentang kesucian dirimu Daripada apa yang dituduhkan mereka Karena ibunda kita dituduh berzina Berselingkuh dengan sofwan Akhirnya Allah turunkanlah surat dalam surat An-Nur yang mensucikan ibunda kita dari atas langit ketujuh. Fa asbaha laysa eh, wa jaa biha ruhul amin yang mana surat tersebut dibawa oleh malaikat yang terpercaya namanya Ruhul Amin itu Jibril. Fa asbaha laysa masjidun masajidillah sehingga tak ada lagi masjid daripada masjid-masjid Allah illa wahya tutla kecuali di masjid tersebut dibacakan ayat tentang dirimu yang Allah sucikan di atas langit ketujuh fihi ana al-laili wa ana anhar yang senantiasa dibaca manusia baik ketika siang maupun ketika malam hari ini menunjukkan perkataan Ibnu Abbas Allah di atas dan ini pun disepakati oleh Bunda Aisyah dan dia tidak mengingkari sudah berapa perkataan sahabat yang kita nukil perkataan Abdullah bin Abbas, Ibnu Mas'ud Abdullah bin Rawaha Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Dan inilah yang benar. Allah di atas. Fitrah manusia mengatakan demikian. Dalam doa-doa yang kita hantarkan, kita angkat tangan kita. Fitrah kita meyakini Allah di atas. Tidaklah rusak Muhammad ini kecuali dirusak oleh orang-orang ahlul kalam. Nah. Wa zakarut tabari fi syarhi sunnati min hadis Sufyan an Abi Hashim min al-Mujahidin qala qila li bin Abbas inna nasan yukazzibuna bil qadari qala yukazzibuna bil kitabi la in akhastu bi sya'ri ahdihim la an dawannah inna Allah kana ala arshihi qabla an yakhluqa shay'an, fa khalaqal khalqa wa kataba ma huwa kain ila yaumil qiyamah fa inna ma yajrin nasu ala amrin qad furigha min wa dzakara at-tabari fi syarh sunnah Imam at-Tabari menyebutkan dalam syarh sunnah min hadithi Sufyan an Abi Hashim an Mujahid dari hadis Sufyan dari Abi Hashim dari Mujahid qala berkata Mujahid qila Ibnu Abbas pernah ditanyakan kepada Ibnu Abbas inna nasan yukadzibuna bil qadar wahai Ibnu Abbas ada orang-orang yang mereka mengingkari tentang takdir Allah mereka mengingkari beriman dengan takdir maksudnya adalah kaum Mu'tazilah Nufatul Qadar yang mengatakan tidak ada takdir Allah tidak tahu perkara apapun juga sebelum terjadi dan segala macam perbuatan makhluk itu bukan ditentukan Allah Swt. Ya, ada orang-orang yang mengingkari takdir. Qala maka berkata Abdullah bin Abbas, "Yukadzibuna bil kitab." Kalaulah mereka mengingkari takdir, berarti mereka telah meningkari dan mendustakan Al-Qur'an, kitabullah tabaraka taala. Karena tentang takdir ada dalam Quran lain akhadtu bi sya'ri ahadihim la anduwan la anduwan la anduwannahu. Kalaulah ku dapat orang tersebut akan ku tarik rambutnya. Ya, innallaha kana ala arsyih. Karena sungguhnya Allah berada di atas arasnya qabla an yakhluqa syai'an. Sebelum dia menciptakan segala sesuatu. Fakataba ma huwa kain. Sebelum ada segala sesuatu dia telah menuliskan apapun juga yang akan terjadi ila yaumin qiyamah sampai hari kiamat. Jadi semuanya apa yang terjadi di alam raya dan semesta jagat ini telah Allah tuliskan sebelum Allah ciptakan semesta dan jagat alam raya ini. Fa innama yajrin nasu ala amrin qad furiqa minhu. Sesungguhnya apa yang terjadi dengan manusia benar-benar sesuatu perkara yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah final, telah selesai, tak akan dapat diubah. Kata Allah, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." sesungguhnya kami telah menciptakan sesuatu dengan ketentuan takdir kami wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin segala sesuatu kami telah catatkan dalam kitab induk kami ya dan banyak sekali keterangan dalam Quran tentang masalah ini yang mendustakan takdir mendustakan Quran padahal Allah di atas arasnya sebelum menciptakan langit dan bumi telah menuliskan segalanya inilah perkataan siapa Ibnu Abbas nah وقال ب... وقال إسحاق بن رهي... رهيت رهوي وقال إسحاق بن رهويت أخبرنا إبراهيم بن الحكم بن عبان عن أبيه عن إكرمة في قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما lam yastati' an yaqula min fawqihim ulima annallaha alima alima annallaha min fawqihim وقال إسحاق بن رهوي berkata Ishaq bin Rahawi akhbarana Ibrahim al-Hakam Ibrahim al-Hakam menceritakan kepada kami an e, Ibrahim bin Hakam bin Aban an abihi dari ayahnya an Ikrimah dari Ikrimah fi ta'ala ketika Ikrimah menafsirkan firman Allah tentang perkataan iblis. Iblis bersumpah, "Tsumma Nahum, Wahai Tuhan, pasti aku akan datangi mereka, menggoda mereka, menyesatkan mereka min baini aidihim dari hadapan mereka, wa min khalfihim dari belakang mereka, wa an dari samping kanan mereka, wa an syama'ilihim dan dari samping kiri mereka, thumma la tajidu aktsarhum syakirin. Pasti engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Al-ayah Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ma lam yastati an yaqula min fawqihim. Iblis tak berani mengatakan aku akan goda mereka dari atas mereka. Iblis menggoda manusia dari depan, belakang, kanan, kiri, dari bawah, dari atas tidak. Lam yastati kata Ibnu Abbas tak mampu iblis mengatakan akan kugoda mereka dari atas mereka karena dari atas turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa dihalangi oleh iblis. Ya. Al ulima anna Allah min atau alima anna Allah min karena iblis tahu Allah di atas mereka menurunkan rahmatnya sehingga tak mungkin iblis mampu mendatangi manusia dari atas atas mereka akan di sana Allah Jalla wa menurunkan rahmatnya kepada manusia. Naam. Qaulu Aisyah radhiyallahu anha qalat Darimi haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Qala haddatsana قال الدارمي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا لا اقرأ قال حدثنا هكذا قال الدارمي قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا قال حدثنا جويرية قال حدثنا جويرية بن أسماء قال سمعت نافعا يقول قالت عائشة رضي الله عنها وأيم الله ويم الله ويم الله إني لأخشى لو كنت أحب qatlahu laqataltuhu ta'ni Usman lakinna alimallahu min fawqi arshihi anni lam uhibbu lam uhibba anni lam uhibba qatlahu qawlu Aisyah radhiyallahu anha perkataan Aisyah tentang Allah di mana ya semoga Allah meridainya tatkala Utsman itu dibunuh sebagian orang menyebarkan berbagai macam isu terbunuhnya Utsman karena perkara ini perkara itu ya sebagian ya menyangka bahwasanya itu adalah merupakan makar tipu daya ya sebagian daripada sahabat lainnya diantaranya yang tertuduh adalah ibunda kita Aisyah kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha warḍaha ya sebagaimana Imam Dari menyebutkan dalam hadis dalam riwayatnya dari Musa bin Ismail yang berkata kepada Musa bin Ismail Juwairiyah bin Asma dia berkata aku pernah mendengar Nafi berkata berkata Aisyah Waimullah aku bersumpah demi Allah inni la aksha law kuntu uhibbu qatlahu la qataltuhu sungguh aku begitu khawatir padahal aku mampu sekiranya aku mau membunuhnya pasti bisa kubunuh takni Uthman, maksudnya Uthman. walakin Allah, tapi Allah tahu min fauqi arsy dari atas langit ketujuh dari atas arsnya Ini lam uhibba qatla aku tak pernah senang terbunuhnya Uthman. apalagi membunuhnya ya yang perlu digarisbawahi bahwasanya adalah perkataannya Allah dari atas arasnya mengetahui نعم قول زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كانت زينب تبخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليك أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات نعم Tadi perkataan Ibunda Aisyah, sekarang perkataan Zainab bintu Jahshim juga istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita melihat banyaknya perkataan sahabat ini, sungguh kita heran aneh ketika ada orang menyatakan paham yang menganggap Allah secara sesat. Sungguh kita aneh dan merasa heran sekali. Yang mengatakan Allah secara sesat sungguh aneh. Ini perkataan Allah, perkataan nabinya, perkataan para sahabat. Subhanallah. Perkataan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Zainab bintu Jahshin Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Thabata fi sahihain ini terdapat dalam riwayat Bukhari Muslim min hadis Anas radhiyallahu anhu dari hadis Anas semoga Allah meridhoinya qala Anas berkata kanat Zainab tafkharu ala azwajin nabi adalah Zainab senantiasa dia merasa bangga dan membanggakan dirinya di hadapan istri-istri Nabi lainnya di hadapan madu-madunya wa taqulu di antara hal yang dia banggakan dia berkata kepada semua madu-madunya, "Zawwajakunna ahalikunna." Kalian ini semua kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Wa zawwajanillah min fawqi sab'i samawat. Tapi saya dinikahkan langsung oleh Allah dari atas langit ketujuh. Kata siapa? Zainab. Karena Nabi tak pernah membuat akad dengan Zainab. Dengan walinya tak ada. Langsung Allah mengatakan falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Tatkala Zaid menceraikan istrinya, kami nikahkan engkau dengannya. Siapa yang menikahkan Zainab? Allah Jalla wa'ala. Langsung dari atas langit ketujuh. Langsung Rasulullah masuk ke rumahnya. Subhanallah. Ya, berkata Zainab kepada semua madunya, kalian semuanya dinikahkan oleh wali-wali kalian tapi aku Allah yang menikahkan dari atas langit ketujuh subhanallah ini perkataan yang begitu kuatnya na'am وروى العسال بإسناد عنها أنها كانت تقول زوجنيك الرحمن من فوق عرشه كان جبريل السفير بذلك وأنا ابنة عمتك وروى العسال بإسناد عنها dan العسال meriwayatkan dengan sanadnya dari Bunda Zainab annaha kanat taqulu dia berkata zawajani karrahman saya dinikahkan oleh Tuhan yang memurah denganmu ya Rasulullah min fauqi arsyih dari atas arasnya dan ini menunjukkan Nabi mendengar dan Nabi membenarkan tak kata Nabi salah engkau Zainab Allah bukan di atas aras Allah ada di mana-mana tak ada kata Nabi demikian subhanallah berkata Zainab Tuhan Allah Maha Pemurah yang telah menikahkan engkau denganku. Wahai Rasulullah, min fauqi arsyih dari atas arasnya. Karena Jibrilus Safiru bidzalik adalah yang menjadi perantara yang memberitahukan hal ini adalah Jibril yang membawakan wahyu. Ya, wa ana banatu ammatiki dan aku juga adalah merupakan anak daripada bibi perempuanmu. Ya, dari arah ayahmu. Ya, ini dikatakan Zainab kepada Rasulullah dan Rasulullah SAW membenarkan, tidak mengingkari. Allah Akbar. Jadi siapa yang salah? Yang mengatakan Allah Taala salah atau yang mengatakan Allah jangan dikatakan taras? Mana yang salah? Nah, pusing kita dibuatnya. Subhanallah. Naam. Qalu Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala lama la'anallahu iblisa wa akhrajahu min samawatihi wa akhzahu qala rubba rabbi rabbi akhzaitani wa la'antani wa tarattani min samawatika wa jiwarika wa izzatuka laghyanna khalqaka wa izzatika laghyanna khalqaka madamatil arwahu fi ajsadiha fa ajabahu rabbu ta'ala fa ajabahu rabbu tabaraka wa ta'ala li faqala wa izzati wa jalali wa artifa'i ala arshi lau anna abdi aznaba hatta mala as-sama'i wal ard mala as-sama'a mala as-sama'a wal ardu khotoya summa lam yabqa min umrihi illa illa nafsun wahidun panadima ala zunubihi la ghafartuha wa baddaltu sayiatihi kullihi sayiatihi kullaha hasanat. Qaulu Abi Umama Al-Bahiri radhiyallahu anhu, perkataan Abu Umama Al-Bahiri semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, "Lamma la'ana Allah iblis." Tatkala Allah melaknat iblis, wa akhrajahu min samawatihi wa akhzah. Allah usir dan keluarkan iblis dari langitnya, dari seluruh langit-langitnya, dicampakkan ke langit, dan Allah hinakan dia qal. Maka berkatalah iblis, "Rabbi, Wahai Tuhanku, ingat, ini menunjukkan iblis mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi tak berguna pengakuannya. Ini yang kita sebut dengan nama tauhid hububiyah. Iblis pun mengakui Allah Tuhan yang menciptakannya. Sebagaimana orang-orang Quraisy pun mengakui Allah sebagai Tuhan yang menciptakan mereka, tapi tak berguna tauhid mereka ini tatkala mereka melakukan kesyirikan dalam tauhid uluhiyah, dalam hal ibadah. Mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah patung-patung berhala mereka berkurban untuk Allah juga berkurban untuk berhala berhala-berhala mereka tak guna keyakinan mereka Allah yang menciptakan mereka tak guna jika tidak diiringi dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Karena itulah kita katakan tauhid rububiyah tak cukup. Karena itu tauhid pun diimani oleh siapa? Iblis. Kata iblis, Tuhan, ya, Rabbi akhzaitani, Tuhanku, engkau telah menghinakanku wala antani engkau telah sumpah serapah dan laknat diriku diriku wa taraddani min samawatika wa jiwarika engkau telah usir aku dari atas langitmu dari kedudukan yang berdekatan denganmu wa izzatika aku bersumpah demi kemuliaanmu la ughwiyanna khalqak aku akan goda pengaruhi sesatkan seluruh makhlukmu madamatil arwahu fi ajsadiha selama mereka masih memiliki ruh-ruh yang masih yakni berada dalam jasad-jasad mereka, aku akan goda mereka selama-lamanya selama mereka masih hidup. Fa'ajabahu Rabbu tabaraka wa ta'ala. Maka Tuhan Allah menjawab, faqala maka Allah berfirman, wa izzati wa jalali aku bersumpah demi kemuliaanku dan demi keperkasaanku wartifa'i ala arsi dan demi kedudukanku yang di atas arasku Perkataan siapa? Allah Jalla wa'ala. Lau anna abdi aznaba. Sekiranya hambaku itu berdosa. Mala'as sama'a wal arda khataya. Dosanya memenuhi langit dan bumi. Thumma lam yabqa min umrihi illa nafasun wahid. Ketikalah umurnya tak lagi bersatu satu dan satu hentakan napas lagi tinggal satu hentakan nafas lagi ya fanadima ala dzunubihi. Kemudian dia pun menyesal atas semua dosa-dosa yang dilakukan. Satu nafas sebelum dia dicabut ruhnya. La ghafartuha, aku akan ampuni dia. Wa baddaltu sayyiatihi kullaha hasanat, akan kugantikan semua kejelekannya dengan taubatnya dengan kebaikan-kebaikan. Allahu akbar. Naam wa qad ruya hadzal matanu marfu'an wa labzuhu wa izzati wa jalali wa irtifa'i law 'abadi fazakarahu marfu'an riwayat ini juga ada yang disebutkan terangkat sampai kepada Nabi SAW Nabi pernah mengatakannya dan lafaznya pun sama wa izzati wa jalali wartifai ala Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi kemuliaanku, keperkasaan dan ketinggianku andai kata hambaku melakukan perbuatan dosa memenuhi langit dunia sampai seterusnya nah warwahu bin luhai'ata an darrajin an abi haythami an abi sa'id al radhiyallahu anhu anna rasulullah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana qala wa izzatuka la izzatika wa izzatika la abrahu ughwi ibadaka aghwi ibadaka ma عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر, أغفر لا أزال أغفر ما استغفروني Warawah Ibnu Lahiyah an Darraj dan Ibnu Lahiyah meriwayatkan dari Darraj ya an Abil Haytham dari Abu Haytham an Nabi Sa'id Al-Khudri dari dari Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala Rasulullah pernah bersabda Inna syaitana qala. Syaitan itu pernah berkata, "Wa izzatika aku bersumpah demi kemuliaan wahai Tuhan, la abrahu aghwi ibadak." Aku akan terus-menerus menyesatkan hamba-hambamu badamat arwahuhum fi ajsadihim. Selama ruh-ruh mereka masih ada dalam jasad-jasad mereka Faqala Rabbu maka Tuhan pun berfirman wa izzati wa jalali wa irtifai makani demi kemuliaanku, keagunganku dan kedudukanku yang begitu tinggi. La azalu aghfiru mastaghfaruni. Aku akan tetap mengampuni mereka selama mereka minta kepadaku ampunan. Allahu Akbar. Naam. Qaulus sahabah kulluhum radhiyallahu anhum ajma'in. Qala Yahya bin Sa'id al-Amawi fi Mughazihi haddasana Al-Bukaiyu an Ibn Ishaq qala haddasani Yazid bin Sinan Sinan an Sa'idil bin Aji Ajiradi Al-Kanadi Al-Kindi al -al Arasi bin Qaisil Kinidi an Adi bin Amirata Amirata Amirata radhiyallahu anhu kharastu muhajiran ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fazak fazakara qissat fazakara qissata tawilatan wa qala fiha fa iza huwa wa man ma'ahu yasjuduna yasjuduna ala wujuhihim wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama fa aslamtu wa tabi'tuhu qaul sahabati kullihim radhiyallahu anhu ajmain perkataan seluruh sahabat ya Qala Yahya bin Sa'id al-Umawi fi Maghazihi. Berkata Sa'id berkata Yahya bin Sa'id al-Umawi dalam kitabnya Maghazi ya peperangan-peperangan Nabi haddatsana al-Bukai an ibni Ishaq al-Bukai meriwayatkan daripada Ibnu Ishaq qala dia berkata haddatsani Yazid bin Sinan an Sa'id bin al-Ujairid bahwasanya dia ya diberitakan oleh Yazid bin Sinan dari Sa'id bin al-Ujairid al-Kindi عن العرسي بن قيس الكندي. dari عرس بن قيس القيس الكندي al علي بن Ali رضي الله عنه. dari علي بن Umairah semoga Allah meridainya قال dia berkata kharajtu muhajir ila Nabi sallallahu alaihi aku pergi berhijrah menemui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara qissatan طويلة. dia menyebutkan kisah hijrah yang panjang wa qala antara kisah yang panjang tersebut Fa'idha huwa kudapati ketika tiba di hadapan Nabi SAW dia sedang sujud. Fa'idha huwa waman ma'ahu yasjuduna ala wujhim. Semua mereka sedang sujud. Ya, mereka sujud di, di atas wajah-wajah mereka. Wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama dan mereka semua mengaku Tuhan mereka di atas langit. Fa tu wa tabi'tu. Aku pun masuk Islam dan aku pun mengikutinya. Subhanallah. Ini perkataan ya tentang semua sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah. Fikru aqwalit tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Qala Masruq rahimahullah. Qala Ali bin Aqmari kana Masruqu iza haddasa an Aisyata radhiyallahu anha qala haddasatni Siddiqatu bintu Siddiq radhiyallahu anha habibatu Habibatun Habibullah Habibillah Habibillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam al mubarra'atu min fawqi sab'a samawat dzikru aqwalit tabi'in rahimahumullah taala kata Ibnu Qayyim inilah perkataan para tabi'in semoga Allah merahmatinya sekarang kita pindah kepada perkataan siapa tabi'in banyak sekali sudah kita bacakan daripada perkataan Allah, perkataan Nabi, perkataan sahabat sebelumnya, perkataan para nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang perkataan tabi'in. Siapakah tabi'in? Mereka lah orang-orang yang pernah bertemu dengan para sahabat dan mereka beriman. Inilah para tabi'in. Berkata Masruq rahimahullah, qala Ali bin Aqmar berkata Ali bin Aqmar kana Masruq idza haddatha an Aisyah adalah Masruq jika dia meriwayatkan daripada ibunda Aisyah radhiyallahu anha qala dia senantiasa berkata haddatsatni siddiqah. Sungguh berita ini kudapatkan dari as-siddiqah. Dia memberitakan kepadaku siapa dia as-siddiqatu bintus siddiq, seorang perempuan yang jujur. Putih daripada seorang laki-laki yang jujur radhiyallahu anhu. Maksudnya putih daripada Abu Bakar Siddiq. Habibatu Habibillah, dialah kekasih ya daripada Habibillah Rasulullah SAW kekasih Allah. Dialah kekasih Rasulullah SAW yang dikasihi oleh Allah SWT. Al-Mubarra'atu, seorang wanita yang disucikan Allah min fauqi sab'i samawat. Dari atas langit ketujuh dalam kisah ketika dia dituduh berselingkuh dengan Sofwan. Naam. Qawlu I'irmah rahimahullahu ta'ala. Qala salamatu bin Subaibi Haddasana Ibrahim bin Al-Hakam qala haddasani Abi an rahimahullah taala qala bainama rajulin mustalqin ala musulihi bil jannati faqala fi nafsihi lam yuharrik syafatayhi law anna Allah ya'zana li la zara'tu fil jannah falam ya'lam illa wal malaikatu ala abwabi jannatihi qabidina ala akif akifihim ala akifihim akufihim akufihim fayaquluna salamun alaik pastawa qa'idan qalu lahu yaqulu dzalka rabbuk tamannaitu syai'an tamannaita syai'an fi nafsika qad alimtuhu qad alimtahu qad alimtahu wa qad ba'athana wa qad ba'atha ma'ana hadzal basara yaqulu yaqulu laka ubzir ibzir fa'alqi yaminan wa shimalan fa'alqa fa'alqa yaminan wa shimalan wa baina yadayhi wa khalfihi fa kharaja amsalul jibali ala ma kana tamanna wa zada fa qala lahu rabb min fawqi arshihi kullu kul kul ya bani adam fa inna bina fa inna bana adam la yashba' Qawlu Ikrimah rahimahullah. Perkataan Ikrimah semoga Allah merahmatinya. Qala Salamatul Musyabib Haddatsana Ibrahim bin Hakam. Ya, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hakam, qala haddatsani abi an Ikrimah, ayahku menceritakan dari Ikrimah rahimahullah taala, qala berkata Ikrimah, bainama rajulun mustalqin ala muthli, Terkala seseorang lelaki ya, dia itu tidur e, berbaring dalam keadaan terlentang di atas kasurnya di surga Firjannah. Faqala fi nafsihi maka laki-laki ini pun berkata dalam hatinya Lami harik syafatahi. dia tidak menggerakkan belum mengucapkan apa yang diinginkan dalam hatinya masih keinginan dalam hatinya apa yang dikatakannya lau annallaha ya'dhan li lazara'tu fil jannah kalaulah aku diizinkan aku akan bercocok tanam di surga ini seorang hamba mungkin ini petani jadi ketika masuk surga dia ingin bercocok tanam kalau diizinkan aku ingin sekali bercucuk tanam di surga ini. Dia tidak ucapkan dengan lidahnya, hanya dalam hatinya. Ya. Lam yuharrik syafataihi. Ya, dan dia tidak menggerakkan bibirnya. Falam ya'lam illa wal malaikatu ala abu jannati. Dan dia tidak mengetahui kecuali malaikat-malaikat telah tiba di hadapan pintu surga, ya, rumahnya qabidina ala kufihim mereka membawa dalam genggaman-genggaman mereka biji-bijian fayaqulun berkatalah malaikat-malaikat salamun alaik selamat atasmu fastawa qa'idan seketika dia pun langsung duduk dari tidurnya yang berbaring tadi faqalu lahu maka mereka malaikat berkata kepadanya, "Yaqulu laka rabbuka tamannaita syai'an fi nafsika qad alimtahu." Tuhan kami berkata, sesungguhnya engkau sedang berandai-andai dalam dirimu yang engkau mengetahui apa yang kau harapkan, apa yang kau inginkan. Waqad ba'atha ma'ana hadzal bidra. Sungguh Tuhan telah mengirim kepada kami biji-bijian ini, benih ini. Ya laka ibdur. Dia berkata kepadamu, semailah benih-benih ini fa'alqa yaminan maka dia pun menyemai biji tersebut di bagian depannya wa di samping kirinya wa yadi yadayhi di kanannya samping kirinya di depannya wa khalfahu di belakangnya baru saja dia tanamkan biji tersebut fa kharaja amsalul jibal seketika biji itu pun tumbuh dan langsung dia keluar bertunas dan langsung berbuah ya menjadi begitu besarnya sebesar gunung biji-bijian tersebut alama kana tamanna sebagaimana dia inginkan wazada bahkan lebih daripada apa yang dia inginkan faqala lahu rabbu maka berkatalah kepada Tuhan min fauqi arsihi dari atas arasnya kul ya bani adam wahai anak adam silakan makan sekarang fa inna bani adam la yashba sungguh anak adam tak akan pernah kenyang lagi subhanallah ini menunjukkan Allah di atas aras ini menunjukkan bahwasanya ya apa yang kita inginkan di surga Allah akan berikan. Walaupun tak terucap dengan lisan Allah mengetahuinya. Sebagaimana Allah mengatakan, "Fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun." Dalam surga apapun yang diingini oleh jiwa manusia dan apa yang ingin ya dinikmati oleh pandangan mata semuanya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan perkataan kota dan lain-lainnya. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.